Saya menebang pohon. Tapi kata sesepuh, tidak boleh karena tempat berteduh dedemit. Ya. Apakah tetap harus saya tebang? Ya. Kalau pohon itu milik kita, ya, atau milik umum, ya, yang bisa kita manfaatkan, ya, maka tidak mengapa insya Allah Taala. Tidak ada larangan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tidak ada larangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun para syaitan-syaitan yang ada di pohon tersebut ya maka uh, mereka tidak berhak melarang ya mereka tidak berhak menghalangi apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya dan yang seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang para sahabat beliau untuk memanfaatkan ya, untuk memanfaatkan pepohonan atau batu-batuan ya, yang ada ya, di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pepohonan, batu-batuan dan yang lainnya ya, sebagai hal yang bisa bermanfaat bagi manusia sehingga para syaitan itu tidak berhak untuk melarangnya. Iya. Adapun ketakutan kepada para denemit tersebut ya, atau para syaitan tersebut ya, maka itu bisa dihilangkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari keburukan mereka. Iya. Dilindungi dari keburukan mereka. Baik, ini dari sisi yang pertama. Yang kedua, sangat dikhawatirkan ya, bahwa sesepuh ini itu bekerja sama dengan syaitan. Ya, bekerja sama dengan syaitan sehingga dia bisa tahu ya, bahwa di situ adalah tempatnya syaitan. Ya, tempatnya para syaitan yang dikhawatirkan sesepuh yang dimaksudkan di situ adalah orang yang suka melakukan praktik perdukunan ya melakukan pelayanan-pelayanan khusus kepada syaitan ya, sehingga syaitan mengabarkan di mana tempat-tempat mereka yang harus dihormati, ya, tidak boleh diganggu sama sekali. Taib. Maka yang seperti ini ya sangat berbahaya sekali ya. Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang yang ada di ya sekitar pohon tersebut. Iya. Maka tidak apa-apa insya Allah taala ditebang ya dan dimanfaatkan pohon tersebut. Iya. Demikian wallahu a'lam.